Nah perlu merojah, Tidak hanya sekedar terus dikasih pelajaran sekarang meroja mal farqu baina al-Qur'an wal hadis al-qudsi ada eh, Abdul apa perbedaan jangan bukunya ditutup Farqul awal Wahid Qudsi طيب القرآن لفظه ومعناه من الله والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من النبي الفرق الثاني نعم بكل حرف بكل حرف يعني بخلاف الحديث القدسي نعم الفرق الثاني الثالث كيف القرآن القرآن تقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا تقرأ في الصلاة طيب hmm? تحدى الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتوا بمثل القرآن بصورة أو مثل هذا القرآن طيب الحد الحدثي هناك الأحاديث الموضوعات نعم وغيرها عندك هذا يسمى القراءة بالمعنى القرآن وهذا الكرسي تجوز قراءته بالمعنى نعم تجوز قراءته بالمعنى آه. مفروض من عند الله والحديث القدسي غير مفروض من عند الله نعم آه عندك زيادة نعم متواتر قطعي خلافية الحديث القدسي نعم طيب ma mana adil nasihat nasihah lillahi Adil nasihat nasihah lillah apa pengertiannya eh harif perhatikan agama nasihat untuk Allah maksudnya bagaimana ah, Habib Nasihat untuk Allah ini maksudnya bagaimana? nah, beribadah hanya kepada Allah apalagi Anda Hamad perhatikan eh. Anda Hah? Beribadah minta perlindungan dan kepada Allah. Hah? Apa lagi? Hah? Rafa sautak Ka ibadah lillah subhanahu wa ta'ala Khalas, dakhil fana. Baik, jasal amari awamiri istinabu nawahi wal iman bi asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Baik. Aina mahallun niyyah? Tempatnya niat di mana? Tempatnya niat di mana? Eh, tempatnya di mana? Eh? Di mana? Mahalun niat di mana? Tempatnya niat di mana? Fil dalil awal innamal amalu niat. Tapi min hadis Ibn Hadithnya siapa innamal amalu niat. Omar. Nah, tapi As-soal alladhi yali. Nah, soal berikutnya. As-sabr yang kosimu ila kam? ada kesam tem tem asabar ala taatillah wa ala maksiatillah wa ala akdarillah fi masalah al-qadar lala fi masalah as al-adha Anas yatafawatun. Berbeda-beda berkaitan ketika mendapatkan musibah. Dibagi menjadi berapa? Berapa tingkatan manusia dalam masalah ketika mendapat musibah? Anda saya. Hendak. Az-Zubair Berapa dulu jawab? 4, 5, 10 Eh Zulfa Lukman Azam Empat apa aja? Ada empat Eh Mustafa yang pertama. Ketika mendapat musibah manusia beraneka ragam. Memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Ini tingkatan yang paling apa? Yang paling tinggi. Ah, yang kedua. Hasanah ya, butuh merojah Kalau tidak di merojah nanti hilang. Ayatul Majid. Yang kedua, berikutnya. Ini dari Ngancar. Dari mana ini? Nganjuk. Eh, dari Nganjuk. Ini dari Ngancar. Hasan. Bersabar. as sabar wa ma'ana? as sabar ma'ana? Hmm? Wa yakrah. Wa yakrah. Nah. Tanya berikutnya belakang. Ini kelihatan siapa ini? Anda tuba. Tingkatan manusia yang lainnya. Bersabar walaupun tidak suka, mendapat pahala tetap. Ah berikutnya, eh Hanan eh? angkat suaranya mencela Allah mencela Allah begitu eh Umar Burhanuddin Muhammad Ada yang bersyukur memuji Allah Ada yang sabar walaupun tidak suka Ada lagi Banyuwangi, Magetan, Lancar, Ambon, Anjo, Ngawi, Hah? Yardo yang syarih sadruhu Ridho dan lapang dada Ada lagi berkelok kesah berkelok kesah terbagi menjadi berapa? Ah, Rahman Berkeluh kesah pun terbagi menjadi berapa? Ah. Anda Muhammad Barat Ah. A3 gimana? Berkeluh kesah ada tiga Berikutnya Dussalam Ini eh, Magetan ah, Berikutnya eh, Dari Kendari dari Aceh Lingawi eh, Sofian, Ah berikutnya berkelok-kelok, satu lebih dari tiga juga dalam bentuk apa ini hmm, berikutnya dengan tangan beliat Ah, ah berikutnya Samsat Duha Ayat belakang dari Ambon Berikutnya lagi Mamuju Dengan perkataan Apalagi Perbuatan Sudah itu aja Sudahnya tiga katanya Penggabungan Hah dengan apa? Awet, Matin, Afan. Perbuatan perkataan al Dengan hati, perkataan, dan perbuatan Kalau dengan hati contohnya gimana? Hafiz Anas yatasakhatuna bil qalb misal dzalik berkeluh kesah dengan hati contohnya bagaimana dari Madiun Madiun kedua belakang ah berikutnya ayat kediri atau salah enteng? Hah? Suudzon kepada Allah Subhanahu seperti mengatakan Allah tidak adil. Nah, Allah berlaku zalim misalnya ini dengan hati. Kalau dengan perkataan contohnya gimana dari Solo dari Bengkulu perkataan Banyak perkataan ya enggak? Hati misalan. Hah? Kata Allah tidak adil. Perkataan banyak nah. Jadi mencela binatang-binatang yang tupai, yang anjing, yang macam-macam dicela semua atau mencela manusia dengan tadi wa tidak bid'awal jahiliyah seruan jahiliyah oh, dengan perbuatan gimana berikutnya eh sampingnya ini Airio eh, dengan perbuatan contohnya apa dengan pemukulan nah yang mukul pipi misalnya Apa lagi? belakang dari Kalimantan dari Nganjuk ad rahman Mana sampai unta ini masuk masuk juga perbuatan taib, perkataan juga masuk. Ma makna lebih Bid'ah. Apa pengertian bid'ah? Eh, Said. Telah kita lewati. Man 'amila aman laisa alam min fawarat man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min fawarat. Yang tinggal merojah, nanti merojah hilang katanya. Belakang. Ayat bertentangan Aid, aid martan tsaniya. Taib, nah. Ayat tarif indaman Syaribi, taib Jadi ada perbedaan ya. Tariqatun fiddin Muhtaratun dhuahiyah syar'iyah Tuksad bidus syuluki alaiha Ta'abad lillahi subhanahu wa ta'ala Nah, ini pengertian bid'ah Ustaz Aksamul Bidah Belakang pembagian bidah Para ah, ulama membaginya bermacam-macam Ah berikutnya Pembagian bidah ah, Dari candi Dari Giong Bidah, bidah dari Sulawesi belakang Nah. Mukhrijul millah wa khair wa ghair ada yang mengeluarkan dari agama dan tidak mengeluarkan dari agama. Yang mengeluarkan dari agama contohnya bid'ah yang mengeluarkan dari agama. Contohnya anda Abdullah. Hah? Contohnya keyakinan bagaimana? Kaif? Fa'ma sami'tu kalamak. Hah? Sami itu ya Imam. Eh. Huma yasma. Erfa sautak. كيف إن الله ثلاثة اعتقاد بأن الله ف... نعم أن الله ثالث ثلاثة نعم دخل هذا Seri banyak di Meraja di Umdalah apa di Arba'in Nawawiyah jadi kita ambil nah, jangan sibuk sendiri dengan harus ada catatannya tulis Jadi kalau kondisi demikian lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya rame salah kemari. Nah. Yang jelas nanti kalau ada pelanggaran dilaporkan ke saya tim. Nah. Ya, pelanggaran misalnya buang sampah sembarangan. Nah, demikian pula main-main tinggal laporkan ke saya nanti dapat bonus. Yang lapor dapat bonus insya Allah. Dapat bonus dikurangi kesalahannya. Dalam poinnya maksudnya. Tayyibillah subhanahu